Tapi kita tahu nanti dalilnya masing-masing. Tapi untuk pagi ini kita coba tematik kita, ibu dan bapak yang memiliki indeks Al-Quran yang ditulis oleh Sukma Jaya Ash Ashari. Dan Rosi Yusuf ini bagus ya. Nah ini ada juga indeks Quran, ini ditulis oleh Kemudahan Tematik. Insinyur Haji Aris Gunawan Hashim. Ada juga indeks Al-Quran, cara mencari ayat Quran ditulis oleh Abaikuni. Mana aja nih, banyak ya. Dan jangan lupa untuk ibu dan bapak yang hari ini hadir, jam 9 sampai jam 12, Tadarus Quran, jam 1 sampai jam 5, 13 sampai 17. Kita belajar terjemah Quran, tafsir ya, eh, tahsin. Tajwid, tahsin, dan tematik. Jadi bawa Quran terjemah depak ya, nah, Quran terjemah aja. Hari Ahad kita belajarnya uh, bahasa Arab dan terjemah Al-Quran. Baik di indeks Quran bisa dilihat Ibu ya. Kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Kan nanti kita juga sampaikan sirah sejarahnya ya. Sejarahnya, tarikh tarikhnya, tarikh tasyriknya gimana. Di indeks Quran halaman 148 <clears throat> bisa dilihat di sana ya. Itu uh, tentang Muhammad Muhammad Rasulullah. Nah, yang pertama ada di surah kedua. Disiapkan terjemah Departemen Agamanya ya. Surah kedua. Ini ayatnya ayat ke-23. Belajar seperti ini memang mudah. Tapi ma masalahnya kadang-kadang memulainya yang susah. Coba dilihat. <clears throat> surah kedua. Ayat ke-23. Nah ini. Sudah ketemu belum Al-Baqarah? Ini tantangan Allah Subhanahu wa taala ke, ke, eh, kepada kaum muslimin musyrikin dengan mengenai Al-Qur'an.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 Nah, jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah itu, buatlah ya semisal tandingannya. Kalau kata bebasnya, kamu ragu sama Quran, lu buat sendiri deh, coba bisa enggak gitu. Ayat ini merupakan tantangan bagi orang-orang yang meragukan kebenaran Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran tidak dapat ditiru walaupun dengan mengerahkan semua ahli sastra dan bahasa. Karena ia merupakan kalam ilahi dan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Qur'an yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surah saja. Bisa enggak? Jangan jangan 30 juz. Satu surat aja. Kamu bisa nggak yang semisal Al-Quran itu? Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Jika kamu orang-orang yang benar. Satu ya. Tuh itu. Kemudian uh, surah kedua masih ya, pelan-pelan ya. ya. Kalau kecepatan nanti SMS. Pari kecepatan. Nah, pelan-pelan. Nah, Coba lihat surat kedua masih ayat ke-119. 119. Kalau pakai komputer lebih enak ya. Sekarang ada Al-Quran digital. Softwarenya juga ada. Silahkan ibu dan bapak yang nanti kita coba ditaklim pakai komputer ya. Mudah, mudah nyarinya. Masya Allah. Ini karya, karya orang Islam ini Masya Allah ya. Karya eh, untuk tematik-tematik itu lebih mudah. Sudah ketemu belum? Ayat ke 119. Ah, apa katanya? Oh ini di sini larangan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Ada ya surah kedua ayat 119. Jadi sambil kita belajar membaca ini. Sudah ketemu Bu, Ibu, berapa? Ayat ke 119 ya, Ibu Yuli. Ini di mana? Di Perdatam ya Ibu Yuli ya surah kedua ayat 119. Bu Ani, udah ketemu Bu Lisa, Irfan? Nah, ini coba ya. Sudah ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran wa la tus'al an an an idhar nun mati ketemu alif an ashabil jahim. Apa katanya? Sesungguhnya kami telah mengutus mengutusmu. Mengutusmu ini Nabi Muhammad. Allah berbicara seperti itu ya, berfirman. Sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita ya, berita, kabar gembira dan pemberi peringatan. Nazir, ada wa'ad dan wa'id ada janji Allah, ada ancaman Allah kan. orang yang berbuat baik ada pahala surga, orang berbuat jahat ada neraka. Dan kami tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Jelas ya? Ini sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran apa maksudnya? Sebagai pembawa berita, kabar gembira dan pemberi peringatan. Kabar gembiranya kan orang berbuat baik, eh, pahalanya sampai 10 lipat. Bahkan lebih sampai 700 lipat, gitu kan? Kemudian orang neraka, eh, orang-orang kafir masuk neraka. Orang mukmin tidak langsung disiksa, di, dikasih kesempatan mau bertobat atau tidak kan gitu. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka itu. Kita lihat kembali temanya masih tentang Muhammad ya. Ini di sini tentang M. Jadi di indeks Qur'annya ada di halaman 142. Ini enak ya. Tapi harus tahu caranya. Nah, kalau tiga itu nomor surat. Titik dua, kemudian nomor itu nomor ayat. Itu. Nah, sekarang masih tentang Muhammad ya ini kan. Karena sebentar lagi maulid kan. Nah, ini. Nanti kita kita bahas maulid tentang maulid itu. Boleh apa enggak? Jangan main haram-haram aja, jangan main enggak-enggak aja, jangan itu ya. Kita cari nanti uh, surah ketiga ayat ke-68. Coba dicari ya. Surah ketiga itu surah Ali Imran. Ayatnya ayat 68. Udah ketemu Pak Agus? Ini Pak Fauzi, Bu Lisa ini ya. Eh, Pak Prinanto juga. Pak Prianto. Pak ah, Samsudin. Nah, Ibu Wiwi. Sudah ketemu belum? surah ketiga. Ini pelan-pelan ya. Ayat 68. Nanti kalau kecepatan dibilang ya. Sudah belum? Surat ketiga, surah Ali Imran. Enak. Cari cari nomornya aja. Kalau terjemahannya ya. Nama surat bisa, tapi harus harus cari ke daftar isi lagi. Lama lagi. Nah, nomor tiga, sudah ketemu kan? Kalau halaman berbeda Quran itu. Ber, tergantung cetakan. Kalau ayat sama surat sama surah ketiga ayat ke-68. Sudah ketemu ya? Nah, apa katanya di ayat 68 ini? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين Ini menarik ya, <laughs> Al-Quran menarik ya ceritanya. Tapi karena lagi tema. Tuh, ayat 69-nya lebih bagus lagi. Wajad tanya masuk ke tok. Di idgom eh, idgom mutamasilan mutajanisan mutakoriben di sini tak tok mati ketemu tak mati ketemu tok. Tuh, ya. Di idgom mutajanisan ada yang bilang mutakoriben. Nah, lihat tergantung buku yang mana itu. Wad wadab طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون Ini ahli kitab. Dulu lagi saya kecil, saya pikir ahli kitab tuh Mas Anto tukang kitab gitu, tukang jualan buku. Padahal bukan. <laughs> Ahli kitab tuh Yahudi Nasrani itu ya. Ahli kitab. Nah ini, coba kita lihat ya. Ayat 68-nya. Apa katanya? Sesungguhnya orang-orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya. Dan Nabi ini, Nabi ini Muhammad. Ini kan orang Nasrani, ya, orang Yahudi itu mau beriman kepada Islam kalau yang di, yang diutus itu dari dari bangsa mereka, dari suku mereka. Ternyata Nabi Muhammad itu dari Arab gitu ya. Dan notabene bukan dari keluarga Ishak tapi dari Ismail, dari seorang anak seorang budak kan gitu sebab tadinya. Ya. Itu jadi mereka gengsi. Nah ini. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dan nabi ini dan nabi ini yaitu Muhammad kan. Dalam Al-Qur'an nabi ini dalam kurung Muhammad tidak ada ininya, penafsiran aja. Serta orang-orang yang beriman kepada Muhammad. Dan Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Nah, sikap ahli kitab terhadap orang-orang Islam. Segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkan kamu. Padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri. Dan mereka tidak menyadari. Hai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah? Ini ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu tadi karahnya gengsi aja. Coba kalau seandainya eh, Rasulnya, Nabi dan Rasulnya bukan dari orang Arab, tapi bangsa mereka. Mereka mungkin mengikuti, itu itu diantaranya. Tapi semuanya itu kuasa Allah kan. Padahal kamu mengetahui kebenarannya. Tuh 69. Apa kayak katanya yang 70-nya tuh ya. Nah ini. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahui kebenarannya? Hai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukkan tuh? tugas ahli kitab begitu tuh, suka mencampur aduk. Bahkan hati-hati nih, Yahudi Nasrani ini tidak akan pernah ridho sebelum kita mengikuti milah mereka. Hati-hati, tontonan-tontonan itu coba kita lihat. Pas maghrib, pas kita sibuk-sibuknya harus beribadah pada Allah. Kalau dulu kan dari rumah ke rumah baca Quran, memahami Al-Quran, belajar. Sekarang dari rumah ke rumah, rumahnya orang Islam TV, ngalun, sinetron, nah ini dan itu. Melupakan Allah, Allah Rabbi. Coba ya kita berpikir, jangan jangan orang yang yang yang memarahi kita, tapi diri kita. Iya, ya kalau dulu pas maghrib itu dari rumah ke rumah mengalun ayat-ayat Quran dibacakan. Tapi sekarang dari rumah ke rumah anak-anak kita nonton TV ini dan itu. Nah, gitu ya. Bahkan sampai belajar aja terganggu anak-anak kita. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil? Nih, menutupi firman-firman Allah yang termaktub dalam Taurat dan Injil. Ini untuk Yahudi dan Nasrani dengan perkataan-perkataan yang dibuat-buat dibuat-buat mereka ahli kitab sendiri. Dan kalau Yahudi eh, bahwa menganggap Allah itu punya anak, Uzair. Nasrani juga punya anak, Allah itu punya anak Isma, eh, Nabi Isa. Nah, ini ya. Benar-benar keterlaluan mereka itu ya. Ya, Masya Allah punya anak. itu. Nih. E, dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu. Tuh, katakanlah sesungguhnya petunjuk yang lurus diikuti oleh petunjuk Allah. Dan mereka berkata, janganlah kamu percaya bahwa akan diberikan kepada seorang seorang seperti apa yang diberikan kepadamu. Tuh, dibaca ya. Ini ini tema kita kan ayat yang ke-68-nya. Tapi 69-nya ternyata tentang ahli kitab. Gitu ya. Kemudian kita lihat lagi ya, ini temanya. Jadi kita baca Quran kita maulid tiap tahun. Baguslah ya, masing-masing lah pemahaman. Gitu. Uh, tetapi yang yang permasalahannya kan tidak ngerti esensi, baca rawinya, baca seja, sejarahnya nggak diterjemahin. Habis maulid nggak ngerti apa. Seharusnya ustaz dan ustazah itu berbicara diterjemahkan itu sejarahnya ya itu sejarah Nabi itu seperti apa sepak terjangnya seperti apa jadi tahu kita jangan banyak berjanji baca asrokol baru tapi nggak diartikan jadi nggak nggak nggak ngerti kalau orang Arab mah itu kan uh, bagus ya isinya tentang sejarah baik kemudian di surat ketiga ayat ke-86. Masih di surah Al-Imran. Lihat ya. Nih, banyak nih tema-tema tentang mm, Nabi Muhammad ini ya. Ayat ke-86. Itu coba dilihat. Uh mm-hmm. -huh. Sudah ketemu belum? Tuh, sudah ya. Surah ketiga ayat ke-86. Ibu e, menyiapkan pulpen aja, pulpen dan buku kalaupun tidak membeli indeks Qur'annya. Karena memang indeks Qur'an yang saya miliki ini ada sampai 4. Ini belum, masih banyak lagi sebenarnya ya. Berempat dulu. Tuh di ayat ke-86 sudah ketemu. Nah, kita baca, baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات jadi hamas kan tanya jadi mati wallahu la yahdil qawmaz zalimin أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين Kita lihat apa katanya ayat ke-86 Bagaimana Allah akan menunjukkan menunjuki menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu Muhammad, benar-benar Rasul. Dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka. Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Mereka itu balasannya ialah bahwasanya, hati-hati, bahwasanya laknat Allah. Allah melaknat. Laknat Allah ditimpahkan kepada mereka Demikian pula laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Kan kalau nggak belajar tafsir nggak jelas tuh. Tapi nggak apa-apa di lain, di lain waktu nanti tafsirannya ya. Yang penting temanya aja dulu. Itu menyiapkan sikapinya ya. Itu. Kemudian dilihat ayat ke 144 masih di surah Ali Imran ya. Nah, kalau bisa nanti di stabilo diwarnain di, dikasih tanda. Oh ini tentang tentang Nabi Muhammad. Apa katanya di ayat ke-144? Ada? Udah ketemu belum? Kan ini banyak orang yang memperingati Nabi Maulid Nabi tapi eh, apa ya? seremonialnya aja. Bayangkan dari jam 7 atau dari ibadah Isa sampai larut malam Maulid Nabi Muludan. Tiap malam. Ya bagus-bagus saja. -bagus Cuman yang jadi masalahnya sampai jam 12 malam. Eh subuhnya kesiangan. <laughs> gitu ya. Hati-hati. Itu. Oh ada juga itu bid'ah. Karena tidak ada di, di zaman Nabi. Ya memang tidak ada maulid di zaman Nabi. Ini Quran yang saya pegang ini juga bid'ah. Coba tanya. Apakah Quran tulisan seperti yang ada? Ini kan di zaman Khulafaur Rasidin. Ini ijtihadnya Umar. Ya. Jaid bin Sabit yang penulis. Karena mengingat para penghafal Quran sudah banyak yang gugur di medan perang, suhada, syahid. Nah, dikumpulkanlah Al-Quran, dibukukan seperti ini. Nggak ada di zaman Nabi. Nanti kita lihat ya, e, jangan asbun. Nanti ibu dan bapak bisa mulai membaca 40 masalah agama, jilid kedua, atau Hasan jilid tiga dan empat atau eh, fatwa-fatwa uh, kontemporer. Kita lihat nanti referen referensinya ya biar uh, apa yang dibahas, apa yang kita kaji tidak ngawur gitu ya. Ada landasan. Ada, sudah ketemu? Surah ketiga, ayat ke-144. Masih tema kita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selama ini kita kan ngaku Nabi umat Nabi Muhammad, tapi kita nggak pernah ngerti siapa Nabi Muhammad itu, bagaimana sejarahnya, apa sepak, sepak terjangnya, kenapa kita harus mengikuti Rasulullah. Apa kelebihannya? Kita lebih kenal Sinchan atau apa gitulah ya. Sejarah-sejarah atau apa. Eh, film-film uh, gitu. Kita paham, kita ngerti. Anak-anak kita ngerti itu Doraemon atau siapa. Tapi nggak ngerti siapa nabinya. Ini kan sedih sekali ya. Kita mengaku diri kita Islam, Muslim. Tapi kita tidak nggak tahu siapa istrinya Rasulullah Bagaimana putra-putrinya? Bagaimana perjuangannya? Nah ini ya mudah-mudahan ya. Ibu dan Bapak nanti bisa bercerita kalau pagi-pagi begini kan anak-anak mungkin belum pada bangun atau sudah bangun tapi siap-siap sekolah. Nah di, di madrasah, di sekolah sejarah nabinya di, di, dikupas kembali.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 Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqaw. Faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Ini tentang makro sih pas makro nih. Wa ma Muhammadun وما محمد إلا رسول قد خلت قد خلت همس قد خلت من قبله الرسل أفإما أفإم alifnya nggak jadi panjang أفإما أفإما تأو قتلا قلبتم على أعقابكم alif dan ain ya. Ala a'qabikum. ومن ينقلب على عكبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلاً ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ Apa katanya ya? Lihat 144. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Jadi, apa katanya 247? footnote catatan, kaki, catatan kakinya. Nabi Muhammad ialah seorang manusia yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Rasul-rasul sebelumnya telah wafat. Ada yang wafat karena terbunuh, ada pula yang karena sakit biasa. Karena itu Nabi Muhammad SAW juga akan wafat seperti halnya Rasul-Rasul yang terdahulu itu. Di waktu berkecamuknya Perang Uhud, tersiarlah berita bahwa Nabi Muhammad SAW mati terbunuh. Berita ini mengacaukan kaum muslimin. Sehingga ada yang bermaksud meminta perlindungan kepada Abu Sofyan, pemimpin kaum Quraisy. Sementara itu orang-orang munafik mengatakan bahwa kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang nabi, tentulah dia tidak akan mati. Ini mati terbunuh. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini untuk menenteramkan hati kaum muslimin dan membantah kaum kata-kata orang munafik ini. Eh, bisa dilihat di Sahih Bukhari bab jihad. Abu Bakar radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu mengemukakan ini ketika terjadi kegelisahan di kalangan para sahabat pada hari wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat ini dibacakan untuk menentramkan Umar al Umar al-Khattab bin Khattab ya Umar bin Khattab radhiyallahu an dan para sahabat yang tidak percaya tentang kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi kan ya Rasulullah juga manusia biasa dalam artian wafat juga Punya kelebihan, iya. Nah, saat terkabar siar dalam perang Uhud. Wah, Muhammad gugur, Muhammad gugur. Kata orang munafik, mana iya sih? Eh, Rasul kok meninggal gitu. Nah, kemudian ada lagi satu riwayat eh, saat Rasulullah wafat. Nah, kemudian Rasulullah telah wafat, Rasulullah telah pulang ke rahmatullah. Mereka sedih, ya Allah, ya Rabbi. Eh, gimana lah yang sehari-hari bersama gitu ya, kemudian hilang. Bisa dibayangkan orang yang kita cintai aja ya, gitu kan tiba-tiba nggak ada gitu. Umar mm, menghunus pedangnya. Siapa yang bilang kalau Muhammad itu sudah tiada? Akan saya tebas, gitu kan? Eh, itu secara manusiawi seperti itu kan? Dia lupa gitu. nah, ya, karena apa? Cintanya bukan karena ini, karena karena memang kecintaan itu kadang-kadang melupakan kita. Nah, saya Sayyidina Abu Bakar membacakan ayat ini. Jadi kalau kita cinta, kalau kita iman kepada Muhammad, Muhammad telah tiada. Tapi kalau kamu beriman kepada Allah, Allah tidak pernah akan mati. <laughs> Itu kan ini. Itu. Oh, itu maknanya di situ kan. Dibacakan ayat ini. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad kharat min qablihi rasul. Apa immata au qutila qalab qalabtum ala anqabikum. Wa may yanqalib ala akibahi fa fa, fa, fa la Allah shay'a wa syakirin. Nah ini. Jadi ini memberikan pertanda bahwa Muhammad Rasulullah utusan Allah betul, tapi sama seperti manusia biasa wafat gitu ya. Ini. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa ini. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa. Ini ya. Di surah ke-144-nya ya. Nah ini salah, salah, saya lihat, salah lihat. Hmm. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dia dibunuh, maka kamu berbalik kepada ke belakang, jadi murtad kembali. Apakah kalau kamu sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, tiba-tiba Nabi Muhammad meninggal kamu akan balik kafir kan gitu tidak mungkin karena kita berimannya kepada Allah dan Rasulnya ya, itu ya kalau hanya kepada Nabi Muhammad Nabi Muhammadnya wafat ya sudah selesai nah begitu nah ini nah, barang siapa yang berbalik ke belakang maka ia tidak dapat mendapatkan mudarat kepada Allah sedikit pun Allah tidak butuh kok dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur itu dulu menarik ya Nah, baru sampai surat ketiga kita kaji. E, Ibu bisa baca-baca, Bapak bisa baca-baca terlebih dahulu, bisa dilihat nanti di surat keempat. Surat keempat, ayat 41, ya. Kemudian ayat 54, ayat 78, sudah. Ayat 170, ayat 174. Ya, kemudian di surah kelimanya ayat 13, ayat 68. Wah, mending beli beli tema-tema itu hanya aja indeks Quran boleh ya. Baca-baca aja. Saya hanya sebagai perangsang ya. Karena belajar kebaikan itu susah Ibu. Ibu dan Bapak ya. Tapi kalau sudah mulai, uff, uh, Masya Allah ya. Orang asik-asik, bermesraan dengan Allah, malam-malam sholat, wirid, itu baca Quran, ini dan itu. Kalau sudah sudah merasakan nikmatnya iman. Tapi jangan tanya. Kalau imannya belum kuat mah. Ih hebat banget malam-malam bangun. Mau sholat malam ya? Bukan mau pipis. Ya <laughs> gitu. Baik. <clears throat> ya eh, udah waktu ya 10 menit. Jangan lupa ibu dan bapak yang hari ini punya waktu. Jam 9 sampai jam 12. Uh, eh, Tadarus Al-Quran. Kemudian jam 1, jam 13 sampai 17. Kita belajar tahsin ya tahsin, tajwid, uh, tahsin, tajwid, kemudian ini jen juga ya. Tah, tahsin, tajwid sama ini tematik. Makanya jangan lupa bawa terjemah perkataannya ya. Kita akan belajar mulai mengupas Al-Qur'an. Uh, secara tema aja dulu. Tafsirnya kan di lain hari ya. Baik, lam yakunil ya. Lam yakunil al-bayyinah. Ini al-bayyinah mukti sih sudah hafal ya. Nah, coba dilihat ya. Surah ke-98. Silahkan Sabtu Minggu bebas ya.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 Tampaknya sudah ada yang masuk ya Mas Anto. Kita coba di 85 90 4785. 85 90 4785. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silahkan. Ya. Assalamualaikum. Siapa ini? Titin. Di mana? Di Jatiwaringin. Jatiwaringin. Silahkan. Tahu dulu atuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Meresap ya teleponnya? Iya. Kenapa teleponnya Kenapa rusak ya? Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa suaranya? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, biar nggak grogi gimana? Hmm, biar nggak grogi, peg, uh, di tangan pegang apa aja. Nah, ada juga kalau mau pidato baca Robis Rohli dulu. Eh, kemudian itu tadi eh, grogi itu dengan cara kita belajar. Kalau ilmu kita sudah berisi, insya Allah kita akan lebih tenang. Kalau kita belum berisi ilmunya kan, kita mau pidato, mau ceramah, terus suruh ngomong di depan orang, tiba-tiba orang lebih pintar daripada kita. Ya itu jadi grogi juga. Iya, dilatih diantaranya. Kalau di pesantren suka ada eh, dilatih kan. Gitu. Hah? <laughs> ya udah masih grogi ya. Enggak apa-apa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, enggak apa-apa nyoba tahu doang. Enggak apa-apa, Mas Anto. Ya, saya juga kadang-kadang suka grogi juga. Kalau pas di depan saya ternyata profesor, doktor, apa-apa. Tapi ah, orang saya diundang, suruh ngajarin tajir, dia sudah. Tapi eh, menguasai medan kayak kemarin di sana ya di Parung yang ajarnya dokter gitu ya yang ngundangnya saya bilang bapak nggak salah memang dia dia rekan saya kakak kakak tingkat dulu lagi kuliah istrinya dosen gitu ya suaminya juga dosen dokter Ya bukan begitu Pak Ari kalau saya ngajarin ibu-ibu mungkin kurang nyambung gitu bahasanya. Kalau Pak Ari kan sesuai dengan bahasa kaumnya. Iyalah. Eh, ada profesor dokter ceramah yang diceramahinnya masyarakat biasa, petani, bicaranya tentang teknologi, <laughs> ya bingung mereka. Ya itulah disesuaikan dengan bahasa kaumnya ya. Itu bahasanya bahasa tinggi, eh, wah uh, canggih <laughs> gitu. Baik, eh, silahkan ya. Hmm, Mas Santo ada yang masuk lagi belum? Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan? Eh, Pak Ustaz. Ustaz. Ya. Besok itu eh, di Motika besok. Hah? Motika besok. Uh, eh, ya tiap-tiap Senin saya di Multika pakai komputer juga. Enggak, sekarang sudah mulai diminta tiap minggu. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Itu buncit 4 Pak Ustaz, dekat sama saya itu. Oh, buncit 4. Buncit 4. Oh iya, di Multika di Masjid Al Hidayah. Iya, Ibu Tin tanya saya. Mm -hmm. Saya bilang saya Oh, boleh tahu. boleh datang ke situ. Ya. Oh iya. ya. iya. Butin. Alhamdulillah sudah sudah tiap Tiap Senin. Oh, tiap Senin sekarang? Nah, diminta di sana di Multika Masjid Al Hidayah. Oh iya, bedak. Ah, Rabonya, Rabu masih di Bidakara. Oh, oh. Ya kesok mangga atuh ah engke ngobrolnya mah ya. <laughs> Saya telepon. Lain ya, Ustaz. Mangga ya, Ustaz. Mangga, mangga. <clears throat> A'udzu billahi. Jangan a'udzu. Kera eh, eh, sini sedikit. A'udzu zal. A'udzu zal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim Lam yakunil lazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin Shinnya kurang keluar eh Wal, wal mush gitu shin Wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayinah رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من Jangan mim, jangan lengkap samar. Illa mim gitu kayak ikhlas sapawi bacanya samar. alladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin Jangan moh, kan bukan ha, ha apa kho ayo Kho kan? Ada kotor sedikit. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله Jangan lihat إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء Mana balikin? Kunafa'a. <laughs> Balik. Kunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Sampai situ terima kasih ya. Sadaqallahul azim. Muncit 4 itu ya, multi kata. Buncit 4 ya. Ah, baik. Bawa komputer dan nanti juga yeah. pakai iya. komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu dan bapak yang punya waktu hari Senin, saya ada di Multika, eh, di Masjid Al-Hidayah. Di Pak Yudo di sana ya. Eh, masjid Al Musola ya, bukan masjid, Musola Al-Hidayah. Jadi silahkan ibu dan bapak yang mau hadir. Ba'da salat zuhur ya. Zuhurnya sekarang jam 12 lebih 10 kalau nggak salah sampai 15 ya. <laughs> Jadi agak sebentar waktunya. Tapi nggak apa-apa karena pakai komputer kok. Jadi kadang-kadang ada bilang ini Ustad laptop <laughs> pakai laptop. Ya, iya, e, karena memang e, belajar tuh mudah ya. Manakala kita memiliki teknik triknya. Apalagi dengan trik yang terbaru yang dari Adit tuh ya. Hmm. Baik kita teruskan Mas Anto sudah ada yang masuk kembali. 08594385. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Rina di Bekasi. Di Bekasi. Silakan Ibu. Dia diteruskan ayat ke 6 ya. Oh ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Itu, mana? Aujubil. Jangan auju atau kalau tadi Bu Aisyah audu, ini auju antara keras dan rapuh. Auzu zal. Auzu billah billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru min Jangan diputus. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها kalau nggak kuat. Ya. kafaru min ahlil alkitab wal musyrikin. Itu. Iya. Itu. Innallazina kafaru min ahlil Ada ada. Min ahlil min ahlil kitab wal musyrikin. Wal musyrikin. Wal musyrikin fi jahannam fi jahannam fi oh. nari jahan dari fi fi, finari nari fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum pendek ulaika hum syarrul bariyah ulaika hum syarrul bariyah bukan bariyah Baria. Iya. Terima kasih sayang waktunya Ibu ya. Iya, makasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang waktunya. Mas, kita selesaikan. Innaaladin kafaru min ahli alkitab wal mushrikin fi nari jahannam khalidin fiha. Ulaikahum هم شر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه besok diulang lagi ya surat ini tema-temanya masih kan Sabtu Minggu kita belajar tema masih tentang huruf M tentang Nabi Muhammad Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hari ini ibu dan bapak yang punya waktu jam 9 sampai jam 12 ada taklim di rumah yatim kemudian jam 1 jam 13 sampai 17 ada belajar tahsin, tajwid dan tematik sama seperti tadi ya. Pakai komputer cuman kalau di talimnya. Kalau di sini pakai komputer takut kecepatan. Nanti ibu tidak bisa nyatet. Kalau pakai komputer cepet tek tek tek gitu ya. Sedangkan ahadnya minggunya ahad itu jam 9 sampai jam 12 sama taj pelajaran tajwid. Kemudian jam 1, jam 13 sampai 17-nya kita belajar bahasa Arab dan terjemah perkataan nantinya ke sana. Nahul Wadi ya bahasa Arab sama Nahu dan Sorok. Terima kasih untuk semuanya. Ada saran, ada kritik silahkan ke 0812 828 7881. 0812 828 Jangan sungkan ya. Kalau ada saran, ada kritik, ada masukan. Saya senang sekali. Terima kasih untuk semuanya. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki